فتاوى مختارة فتوى فتوى برولة ulama أهل السنة والجماعة فضيلة الشيخ الدعوة إلى الله كيف تكون الدعوة إلى الله ومن هو المؤهل بها وهل يقوم بها عامة الناس الدعوة إلى الله عز وجل واجبة كما قال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالدعوة إلى الله واجبة لكن لا يقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها وذلك بأن يكون عالما بما يدعو إليه وما يأمر به وما ينهى عنه قادرا على إجابة أسئلة السائلين عما يعرض عليه من الأسئلة أما إذا كان عنده محبة للخير ولكن ليس عنده علم ولا يحسن الدعوة فهذا لا يدخل فيها قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وهذه الأمور تحتاج إلى علم تحتاج إلى بصيرة كما قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأيضا مع هذا لا يدعو الناس وينسى نفسه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون والله جل وعلا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا دعا وعمل يكون قدوة حسنة حتى يقبل الناس منه دعوته أما إذا كان يأمر الناس ويدعوهم وهو لا يعمل شيئا فإنه ينفر عن الدعوة ويقول الناس لو كانوا لو كان صادقا لأصلح نفسه أولا نعم Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang dakwah untuk mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagaimana cara berdakwah menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang memang berkompeten untuk melakukannya dan bolehkah orang awam melakukannya? Kemudian Syekh menjawab, berdakwah mengajarkan agama Allah hukumnya wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Artinya berdakwalah kalian untuk mengajak manusia menuju jalan Rabbmu dengan penuh hikmah dan mau'izah yang baik dan berdebatlah dengan cara yang baik. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Dan jadilah kalian umat yang senantiasa mendakwahkan kepada kebaikan yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari hal yang mungkar. Sehingga dari ayat-ayat tersebut, berdakwah itu hukumnya wajib. Akan tapi tidak boleh melakukannya kecuali orang yang memang berkompeten di bidangnya. Yaitu orang yang alim, yang faham dengan apa yang didakwahkan. Memahami perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mampu menjawab pertanyaan yang sampai kepadanya dari para penanya. Namun jika ada orang yang senang dengan kebaikan, hanya saja dia tidak memiliki ilmu dan juga tidak mampu untuk berdakwah, maka ia janganlah berdakwah. Karena ayat di atas, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ini semuanya membutuhkan ilmu. Menuntut juru dakwah untuk memiliki ilmu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Artinya, Katakanlah bahwa ini adalah jalanku yang berada di atas ilmu ketika berdakwah. Demikian juga jalannya orang-orang yang mengikutiku. Qul hadhi sabili ad'u ila ala basiratin ana wa man Sehingga jangan sampai ada aktivis dakwah akan tapi dia lupa dirinya tidak belajar. Inilah yang banyak terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Artinya, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik sementara kalian lupa dengan diri kalian padahal kalian membaca Al-Qur'an? Apakah kalian tidak berfikir? Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Dan siapakah orang yang ucapannya lebih baik dari orang yang berdakwah menuju agama Allah dan beramal saleh? Dari ayat di atas Allah menjelaskan tentang kriteria dai. Di mana dia berdakwah dan beramal. Inilah kedua suri tauladan yang baik bagi masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk menerima dakwahnya karena dia sendiri mengamalkan apa yang didakwahkan. Adapun kalau ada dai yang tidak mengamalkan apa yang didakwahkan, hal ini akan membuat masyarakat lari dari dakwahnya. Karena masyarakat juga akan mengatakan kalau seandainya apa yang didakwahkan itu benar, tentu dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan mengamalkan apa yang didakwahkan. Wallahu taala a'lam bissawab.